yang kata para ulama ini asas segala sesuatu yang ada di atasnya fikih yang kita paham yang kita pelajari amal-amalan yang berdasarkan fikih ya mazhab apapun mazhab salaf yang kita pakai ini berpegang dengan mazhab yang mengikuti dalil fondasinya adalah afi akidah muamalah yang kita lakukan dasarnya juga adalah afi akidah ini yang jelas kehidupan yang kita jalani maka porosnya pangkalnya adalah dengan akidah yang lurus dan kuat. Nah, karena kita berjalan bukan bukan dengan tubuh kasar saja. Tapi dengan seluruh yang ada pada kita, jiwa, raga kita, lahir dan batin. Qala al-khamis asyar. Al-khamis asyar bab yang ke-15 Qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير pada nah ini masih berbicara tentang barahin tauhid barahin tauhid bukti-bukti ketauhidan dalil-dalilnya hujah-hujahnya argumen-argumennya di awal bab yang lalu beliau rahimahullah menyebutkan firman Allah ayusyrikuna nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Semua segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah itu tidak bisa mencipta. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam surat Al-Hajj. Allah buat perumpamaan ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dha'afat talibu wal matrub. Nah, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan untuk kamu, maka perhatikanlah. Perhatikanlah perumpamaan itu. Sungguh, yang kamu seru selain Allah itu tidak akan pernah mampu untuk menciptakan seekor lalat. Walaupun mereka bergabung bersatu padu, malaikatnya, jinnya, para ambianya, orang-orang fajirnya, semua menciptakan lalat mereka tidak akan mampu. Bahkan ketika mereka nah lalat itu merampas mengambil sesuatu dari mereka mereka tidak mampu untuk menyelamatkan menyelamatkannya kita aja sering kerepotan menangkap seekor lalat yang hinggap di makanan kita ya nah ini mereka mereka itu tidak bisa menciptakan apa-apa sedangkan mereka itu sendiri yang di, diciptakan la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun nah kenapa mereka disembah Ya. Nah, apa alasannya mereka itu disem? disembah, dituju, dipanggil dalam doa dengan penuh kerendahan, harapan. Nah, itu secara umum. Kemudian beliau menyebutkan tentang keadaan yang sering orang itu berdoa kepadanya di samping berdoa kepada Allah, yaitu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meminta kepada para nabi, meminta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seperti doa-doanya, kalimat-kalimat puisinya Al-Busiri dalam qasidah Burdah. Ya. Nah, pujian-pujian itu kebablasan, keterlaluan. Nah, Ya man akramal khalqi ma liman aludu bi bika nah ma liman aludu bika il ma, ma, ma liman aludu siwaka Nah, jadi dia tidak menjadi apa mengatakan seperti itu seakan-akan tidak ada yang dia mintai pertolongan ketika terjadi bencana, ketika terjadi ke apa namanya kekalutan yang merata di kiamat, di hari kiamat pada. Nah, kalau engkau tidak mengambil tanganku, maka katakanlah dia ini ya, ya zallatal qadim wahai orang yang tergelincir kakinya. Kemudian dia menyebutkan pula dia ya ini pujian yang nah, berlebihan kepada tentang Rasulullah SAW wa min judikat dunya wa darrataha wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal khalam sampai kata para ulama ketika dia menyebutkan seperti ini di antara kedermawanan bentuk tanda kedermawanan Rasulullah murahnya Rasulullah adalah dunia dan semua kesenangannya ini adalah kedermawanan Rasulullah jadi bukan dari Allah dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang isi tulisan apa yang ditulis oleh kalam dan apa yang di dalam lauh mahfud. Dah. Semua sudah di tangan Rasulullah. Enggak ada lagi bagian doa Allah. Nah, nah ini kan nah, yang seperti itu. Nah ini diterangkan oleh beliau dalam hadis sahih. Rasulullah panggil orang-orang yang dicintainya, kerabat-kerabatnya, sepupu-sepupunya, pamannya, bibinya. Kemudian memanggil putrinya Sayyidatin Nisa'il Alamin, ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Kalau Rasulullah kepada putrinya, orang yang paling dicintainya, Sayyidah Nisa'il Alamin tidak mampu untuk menyelamatkan dia. Lebih-lebih orang yang lah yang lain. Nah, yang paling dekat dengan Rasulullah, kerabat-kerabatnya orang-orang Quraisy Bani Hashim tidak bisa beliau selamatkan apalagi yang lah, yang lain yang tak jelas benar apa tidaknya yang mereka punya nasab. Nah, itu. Nah, kemudian di bab yang ini makhluk lain yang juga dituju oleh mereka, disembah oleh mereka. Nah, makhluk-makhluk itu suci juga, yaitu para malaikat. Nah, ini beberapa bab ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin di zaman kita yang menganggap bahwa orang-orang musyrikin di zaman dahulu itu menyembah patung saja. Tidak. Mereka menyembah para ambia, orang-orang soleh, menyembah, berdoa, beribadah kepada para malaikat. Nah, sekarang ditunjukkan betapa lemahnya makhluk suci yang mereka mintai. Mereka panggil dalam doa, mereka serahkan ibadah kepadanya. Allah ta'ala, hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu mada qala rabbukum? Qalu al-haqqa wa huwa al aliyul kabir. Ketika hilang dari nyanyi, dicabut kegoncangan dari hati mereka, lepas mereka dari kegoncangan, sadar dari pingsannya mereka berkata mada qala rabbukum apa firman rabb kamu qalul haq wa huwa aliyul kabir dia mengatakan yang hak dan dia adalah maha yang maha tinggi lagi maha besar penjelasannya dalam hadis disebutkan wa fi sahih an abi hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra apabila Allah menetapkan satu keputusan fis di langit darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan para malaikat memukulkan sayap-sayap mereka dalam keadaan merendahkan diri liqaulihi menerima titah dari Allah Subhanahu wa taala ka'annahu silsilatin silsilatun alat safwan yanfuduhum dzalik Seakan-akan pukulan-pukulan sayap mereka itu seperti rantai-rantai besi yang dipukulkan ke batu cadas. Apa kira-kira? Memekakkan teli, telinga. Tidak kuat kita mendengarnya. Malaikat yang seperti itu pingsan. Ketika mereka mendengar Allah berfirman. fuduhum, Menembus jantung-jantung mereka. Pingsan mereka. Nah. Hatta idha fuzi'an kulubihim maka ketika dihilangkan rasa takut goncang dari mereka, mereka sadar. Nah, yang pertama kali sadar adalah Jibril. Mereka bertanya kepada Jibril, "Maka qala rabbukum?" Qalul haq. Nah, Jibril ketika Allah menurunkan fitnah tersebut, Jibril lebih dahulu sadar, kemudian nah, malaikat yang lainnya menyusul setiap lewat ke yani langit berikutnya, penduduk langit berikutnya bertanya kepada Jibril, "Maka qala rabbuna ya Jibril?" Qala al-haq. Semua mengatakan al-haq, al-haq, al-haq. Sampai Jibril membawa titah tersebut kepada nabi yang menerima wah, wahyu. Nah, nah ini malaikat yang sehebat itu. Yang kalian seru, yang kalian panggil, itu juga takut kepada Allah. Gentar kepada Allah sampai pingsan mereka ketika Allah mendengar Allah berfir, berfirman, menetapkan satu keputusan. Kenapa kalian sembah mereka? Kenapa kalian beribadah kepada makhluk yang seperti ini? Tidaklah, tidak layak. Ini sasaran mak maksud beliau dalam bab ini. <clears throat> Nah, qala rahimahullah fayasma'uha mustariqus sama. Ketika Allah yakni berfirman di langit itu para pencuri dengar mencuri-curi supaya bisa mendengar apa yang dibincangkan oleh penduduk-penduduk langit. Musla mustariqus sam'i hakadha ba'du fawqa ba'd. mereka. Wasafahu Sufyan bikafi faharrafaha wa yawaddada baina asabihi. Nah, eh, bertingkat-tingkat mereka. Dan nah, satu di langit yang di bawahnya di atasnya, satu lagi di atasnya. Nah, sampai di dekat langit yang pertama ini. Nah, Maul kalimata. Dia mendengar satu kalimat. Fayul kihah ilamantahta. Yang paling atas itu mendengar satu kalimat langsung diberikan kepada yang di bawah. Sumayul kihal akhir akhar Kemudian yang kedua melemparkan lagi memberikan lagi kepada yang ketiga. Nah, hatta kihah ala lisani sahir sampai mereka meletakkannya membisikkannya kepada enam tukang-tukang sihir au al kahin atau dukun yang bahasa kerennya sekarang paranormal lebih halusnya apa orang pintar nah. Farubama adrakahu syihabu qabla an yulqiyah ya seringnya dia tersambar oleh syihab meteor-meteor atau bintang-bintang berapi yang dilepaskan oleh Allah sebagai penjaga-penjaga langit untuk sebelum jin jin ini tadi syaitan syaitan yang mencuri-curi dengar ini sempat menyampaikannya. Nah, sudah terkena tembakan. Warubama alqaha qabla an yudrikahu. Nah, bahkan dia kadang-kadang bisa juga dia nah, sempat untuk menyampaikannya kepada sang dukun sebelum dia disambar oleh bintang-bintang tersebut. zibu ma'aha lalu dia buat kedustaan bersama satu kalimat tadi mi'ata seratus kedustaan. Fayuqal lalu kemudian dikatakan ketika dia mulai beroperasi, para dukun ini beroperasi, ya di, ketika ditanya orang ataupun dia memberikan keterangan pada orang lain, nah dari seratus kali pertemuan atau mungkin berlebih baru sekali yang empat kebetulan benar. Al Fa yuqala alaysa qala lana yawma wa Bukankah dia berkata kepada kami pada hari ini dan itu? kata wa kadza. Demikian demikian. Fa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Akhirnya dukun itu di, dianggap benar dengan satu kalimat yang didengar dari dari langit. Nah, ya artinya pas kebetulan ya bertepatan dengan apa yang dia dengar itu. Nah, sesuai Ya, nah, nah ini yang sering terjadi. 100 kedustaan itu tidak dipedulikan oleh orang. Tidak dipedulikan. Ya. Nah, yang penting dia benar cuma sekali itu tidak peduli. Yang penting wah dukunnya ampuh. Dah, dukunnya sakti. Qala wa 'anil Nawas bin Sam'an <clears throat> radhiyallahu anhu قال قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن ketika Allah ingin memberi wahyu, menetapkan perintah, mewahyukan sebuah perintah, takallama bil wahyu. Allah berbicara dengan wahyu. Akhadhatis samawat minhu rajfatun. Mulailah langit-langit itu nah terkena getah, getaran bergetar, mulai berge, bergetar karena apa? Mendengarkan titah titah Allah. Itu semua karena takutnya mereka kepada Allah. Itu semua karena takutnya kepada kepada Allah. Makhluk-makhluk yang hebat ini pingsan ketika mendengar Allah berfirman. Nah, ya, subhanallah ini makhluk makhluk hidup. Makhluk yang mati sebesar gunung pun Allah katakan lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan gunung-gunung enam, kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung-gunung. Maka gunung-gunung itu akan hancur berantakan karena takutnya kepada kepada Allah. Nah, subhanallah, betapa seringnya kita justru terbahak-bahak ketika mendengarkan ayat Allah betapa seringnya kita disibukkan oleh hal-hal yang lain ketika kita mendengar kalam Allah. Nah, sementara orang yang baru masuk Islam lebih pendek lebih pendek waktunya dibandingkan kita yang masuk Islam puluhan tahun. Setiap kali rindu kepada kalam Allah, dia minta dibawakan mushaf, dia menangis menciuminya. Hada kalam Rabbi. Hada kalam Rabbi. Padahal dahulunya adalah dia musuh nomor satu setelah bapaknya. Musuh nomor satu Islam dan kaum muslimin. Penentang Al-Quran yang nomor satu setelah bapaknya. Ikrimah bin Abi Jahal. Radiyallahu Nah, ini langit-langit benda-benda yang makhluk yang besar. Yang luar biasa bergetar ketika mendengarkan Allah berfirman. Gunung-gunung pun hancur. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain. Bumi pun terbelah Seandainya Al-Quran itu turunkan kepada mereka. Ya subhanallah, hati kita tidak lebih keras dari batu. Kenapa tidak bisa tergetar, tidak bisa hancur? Nah, yang ditandai dibuktikan dengan menitik air mata kita ketika kita mengulang-ulang satu ayat. Alangkah sulitnya untuk itu ya. Itu adalah qasawatul qalb kakunya hati kita. Nah, cara melembutkannya banyak-banyak mengingat akhirat. Sering mengusap kepala anak yatim. Sering-sering ziarah, lihat kuburan. Kapan aku di sana? Ya, makanya punya kesempatan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Dan yang lebih afdol lagi di waktu akhir sepertiga akhir malam itu luar biasa. Itu akan melembutkan hati, membuat hati kita mudah menangis. Tidak kaku kaku lagi Ini makhluk yang besar seperti ini. Akhadatis samawati minhu rajfah. Nah. Qala au. Qala wa ra'datun syadidah. Ra'datun getaran yang luar biasa. Khaufan min Allah azza wajal karena takutnya kepada Allah. Bumi ini kalau kita tahu bahwa dia ketika dia terjadi gempa itu karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka auhalah Allah yang menyuruh dia bergerak. Dia pun takut, jangan-jangan ini sudah kiamat, mau kiamat. Ketika terjadi gempa di, di Madinah, Umar bin Khattab keluar menemui kaum muslimin. Ya masyarakat muslimin, apa yang kalian lakukan? Dosa apa yang kalian perbuat? Apa kebidahan yang kalian lakukan? Seandainya terjadi sekali lagi, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Karena takut. Karena tak? takut. Qala fa idza sami'a dzalika ahlus samawat. Ketika penduduk langit mendengarkan hal itu, sa'iqu wa kharru lillahi sujadan. Mereka tersungkur sujud kepada Allah. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihissalam yukallimuhu Allah min wahyi. Yang pertama kali mengangkat kepalanya yang sadar adalah Jibril, lalu Allah mengajaknya bicara dari wahyu, wahyu Allah. Allah berikan wahyu, Allah ajarkan wahyu yang akan disampaikan Jibril kepada seorang rasul bima arad apa yang diinginkan oleh Allah. Sumayamurru Jibrilu alal malaika. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in. Setiap kali melewati satu langit. Sa'alahu malaikatuha. Para malaikatnya semua bertanya. Mada qala Rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Antusias. Nah, apa beritanya? Perintah apa? Wa Jibril qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Al-haq. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Wa yaquluna kulluhum lalu semua malaikat itu berkata mithla ma qala Jibril. Benar seperti yang diucapkan oleh Jibril, fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wajal. Akhirnya Jibril berhenti membawa wahyu itu di mana yang diperintahkan oleh Allah untuk dia dia bacakan, dia sampaikan. Nah. Wallahu a'lam ini makhluk yang besar dan dahsyat itu takut kepada Allah. Makhluk besar sebesar kaku padat itu juga bergetar. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'ashta." Nah, berderit langit-langit itu. Dan berhak, pantas mereka berderit. Saking takutnya mereka kepada Allah dan disebutkan oleh Rasulullah tidak ada satu di langit itu ya tidak ada satu yani jarak sejengkal itu melainkan di situ ada malaikat yang ima sujud ima bertasbih pada Allah. Baik ini dulu yang saya kita baca pada kesempatan ini keterangan dari Syekh Insya insyaallah kita lanjutkan besok. Bismillah. Ya. Jangan apa namanya? Kalau kami dahulu memang berharap ya sering setiap kali kita habis apa namanya taklim. Nah, kalau yang yang sering kita lihat mereka para mustafid juga para asatid yang sekarang menjadi asatid itu bukan orang-orang yang buru-buru mereka tuh nah lupa dengan ini sekarang ya. mereka terbawa ada yang menangis ada yang masih terbayang-bayang kira-kira di mana saya lepas begitu juga ketika lepas sholat. Ini ada kesan seperti yang kita sebutkan pada waktu yang lalu. Di golongan mana kita? Sadiquna nabil khairat, muktasidun atau orang yang zalimul linafsi sebubarnya dari majlis, majlis. ilmu. Ya, ambil pelajaran. Ya, orang yang cerdas yakfihi isyarat. Al-aqil, al-halim yakfihi isyarat. Orang yang cerdas, orang yang nah, berakal itu isyarat walaupun mungkin yang menyampaikan tidak pandai tidak tapi mereka tahu yang hak itu mereka terkena berbekas dalam dalam diri itu yang mereka ambil urusan yang menyampaikan urusan dia ya nah tapi yang mereka yang nyapa yang dia tangkap bermanfaat itu dia jadikan bekal dan bagi kita semua apapun bagaimanapun yang menyampaikan dan apa yang kita dengar itu adalah dari Allah dan Rasulnya qad qamat alainal hujjah sudah tegak hujjah atas kita. Yang mendengarkan lewat radio, yang mendengarkan di luar, yang mendengarkan dalam majelis taklim lebih lebih lagi. Nah, sudah tegak hujah atas kita. Allah punya alasan untuk menghukum kita. Kita termasuk boleh li sih, itu jelas-jelas menjadi alasan bagi Allah. Atau kita menjadi enam muktasib. Kenapa? Kita cuma bisa sampai pada batas mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Perkara makruh, perkara sunnah masih terlantar. والله أعلم إلى هنا من المنفعة سبحانك